as-subqi wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil khusus para kesepuhan, bini sepuh, para alimil ulama, para kiai, para asatid. Anu te bisa disebutkeun nami-namina ku sabab ngamuliakeun tur ngagungkeun kana ilmu-ilmu aranjenanana. Tengurangan rasa ta'zim simguring. Mudah-mudahan ya para kesepuhan, para alimil ulama, para kiai, para asatid sing diparanjangkan umur naku Allah subhanahu wa ta'ala disehatkan dohir batinna dijauhkan jalma majal zalim ya intina nuker hanut-hanut ya Syekh Ali Jaber salah seorang hafid Quran keringajarkan Quran dina panggung didatangan ke budak ngora karena panggung ditusuk ayeuna geus terang-terangan doakan para ulama para kiai orang sing dijaga diraksaku Allah subhanahu Wa ta'ala mudah-mudahan sekali Dei para ulama para kiai sing diparanjangkan Yuswa disehatkan Tohir batin dijauhkan tina balahi dijauhkan didolim najal-majal manudarolim Oke mudah-mudahan turunan-turunan guru-guru orang sadayana sing saroleh soleha sing bisa neruskan perjuangan-perjuangan anak, -anak sabab orang butuh ku penerus penerusnya. kamari iya ulama besar tos ngantun di alam dunia di daerah Jawa jutaan anu nganterkan kamakom subhanallah ciri jelma saleh sarebu jelma bodoh paeh mual jadi musibah tapi hiji ulama wafat bakal jadi musibah Allah mual ngelingitkan ilmu tauhid tapi ulama-ulama ahli tauhid anu diwafatkan ku Allah Allah mual ngelingitkan ilmu fikih, tapi ulama-ulama ahli fikih anu diwafatkan ku Allah Allah mual ngelingitkan ilmu tajwid makhorijul Quran tapi Allah ngawafatkan jalma-jalma ahli Quran Allah mual ngelingitkan ilmu tasawuf tapi ulama-ulama ahli tasawuf anu diwafatkan ku Allah saya butuh pangganti tak doakan guru-guru orang sadana turunan nasing jadi jadi ulama-ulama Allah sebab butuh berkesinambungan ia perjuangan nyaah Indonesia merdeka lain gratis menang Belanda tapi menang nebus nyawa jenggetih para ulama para kiai para santri bangga makanya ia santri sing istiqomah singara rasil ilmu Pabilusus sahibul bait kersana Bapak Haji Muhammad Hidayat sedereng Ibu Hajah Nur Lela, Haji Ayong sareng Hajah Elah eta panggilan akrabna nama udara na Haji Ayong nama daratna Muhammad Hidayat asapa jauh tina Muhammad Hidayat karena Ayong keeta mean terkenal no, anu, Alhamdulillah ya Kang ngaji sekeluarga yang ngayaken syukuran walimatul urus putra putrina nyata neng Ima sarang Heru diusian kupangajian atau diusian kupangaosan bari nukori nage internasional Kisalman Amrillah lain Amirullah Amrillah Kisalman Amrillah juara MTQ Internasional 2019 bahkan lolobana panggilannya ke Pakistan wae yang mau diundang ke Pakistan resepen Kisalman sabab bisawer di Pakistan manukori teh di dia mau, eueuh mun organ sia beuki nyawer Kak Ustad pelit siapa ya, hmm, goblok lain akur-akur mikir sia ya. lain memitian ku Haji Hidayat kudu nama aing ge miluan ge nyawer gitu sugan balik na aing ceramah anu nyawer gitu leung we ke tuh Salman rek balik ti heula kitu da manehna mah ninggalkeun aing wae asal berang berkat balik ke ya buru-buru doakan sing panjang Yesuana hayang tuh orang bogas anak suarana seperti Kisalman rekam we Kisalman <laughs> asupkan ke pesantren Insya Allah bisa nyafaatan ke indung bapak anak doakan ya Kisalman sing panjang Yesuana sok bere jalan jalan mana Kisalman teh jalan dapur oh, oh, oh can nyatu bener sarua sarua aing encan sing salamat di perjalanan tos opat dinten ibu can uwi tak salman teh sak bener rul aku tan rul bener oh patuker jeung nu aing rul awas ya rul <laughs> ya si Arul ya CS <laughs> penggemar setia Oh, hitung ya dadah burulah balik teh langis jauh ke Bandung Ayo nama Dewi ka Cianjur Selatan da anjing acara di situ. Ya Allah, ya Rabbana, sing sehat, sing panjang Yesua. Kang Haji ngayakin pangajian atau nabi pangaosan. Naon sababna Kang Haji lo bagaul jeung kiai. Lain teu mampuheun Haji Muhammad Hidayat manggil organ tunggal, ngamanggil artis ibu kota, pasti kabayarin. Lain teu mampuheun ngan manggil jaipongan, bisaeun kabayarin tapi naon atun diondang pengajian nu diayakeun pengajian sabab Kang Haji di dia hajatna hayang boga harga hayang boga nilai di hadapan Allah diayakeun pengajian naon sababna ai pengajian tertina kalimat pangajen naon ai pangajen teh harga disebutnya ia kalimat pangaosan naon pangaosan tina kalimat pangaos naon ai pangaos teh harga makanya pantas ayah jaminan jalan nu ngalengkahkeun dua suku ke majelis ilmu, ngariung jeng ulama jeng kiai, menang nasihat maka baliknya di pengajian bakal jadi jalma-jalma nu berharga di hadapan Allah. Lain amin amal. Amin kenceng mantok hente Rutinan gigiran imah pura-pura budeg baik Pajar kena tadi imah ge kadenge, he kadenge kadenge nama ngan eueuh perjuangan naik itu teh nu jadi harga teh ayah perjuangan non perjuangan anak ngalengkah eta perjuangan lengkah umat Islam nu menuju majelis ilmu silaturahmi ka ulama niat ngaji jangan nyampurnakan ibadah maka lengkah na eta umat Islam bakal dibarengan ku istighfarna para malaikat rahmat naon baru kaliwatan di jalan rek batu rek tatangkalan mang majakeun istighfar yuk ya fadilahna tolab ilmu teh jadi ayah perjuangan jeng pengorbanan pengorbanan naon ninggalkan perkara nu dipikarsep di imah hiburan TV, sinetron, ulin kemana-mana ditinggalkan demi naon ngarai harga di hadapan Allah gigirin imah ayah majelis taklim kiai kergegerewekan datang kadinya ngariung karak boga harga ayah perjuangan yang pengor kalau Anda merasa umat Islam dituntut harus berjuang. Kalau Anda merasa berjuang harus berkorban. Kalau Anda merasa umat Islam lalu berjuang dan berjuang tidak mau berkorban, silahkan Anda tidur di bawah pohon Kamboja. Baik, baiklah. Eh, jadi Islam ay, mung berjuang mung berkorban mah. <laughs> hardol ini dahar modal ulin. Mending payah baik eueuh manfaat najang agama sok sing jadi manfaat bikin kehidupan umat terutama bikin kehidupan keluar keluarga bisa nyalametkeun diri jeng keluarga ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar tanda kadeudeung eta teh Allah untuk manggil ya ayuhan nas henteu tapi amanu bawa ning ku deudeuh ah, Allah teka urang teh bahasa Indung jeng Bapak kanu jadi anak anu dimanja kasep bager aceng gitu lamun geus kalimat ya ayuhan nas hati-hati Allah keur terido eta tapi ya ayuhan ayyuhalladzina amanu Allah manggilku kalimat amanu tanda kanyaah kadeueuh Allah ka urang supaya urang selamat henteu asup ka neraka gitu kudu disambut ku orang, naon sambut anak-anak ningkatkan amaliyah ibadah daik silaturahmi daik ke majelis ilmu insya iya insya iya Allah mudah-mudahan sih jadi harga di hadapan Allah ya pengorbanan kang Haji Hidayat tanaga na pikiran na sing jadi nilai sodako yang mual mantak ngurangan harta disodakohkan dipakai ibadah mual sabab Nabi nguningakeun mana naqasa malun min sodakotin bal yazdad bal yazdad bal yazdad sampai tiga kali Rasul mengulang harta yang kau sodakohkan di jalan Allah itu harta bukan hilang justru ditambah ditambah ditambah ku Allah bahkan kunci hayang diijabah doa hayang dihasilkan cita-cita cenah kudu ngaluarkan sodakoh saur Nabi Man arada ayyaqdiya hajatahu falyuqaddim hadiyataha. Sing sajelema nu hayang dihasilkeun pamaksudanana maka kudu ti heula ngaluarkeun hadiahna, kudu ti heula ngaluarkeun sedekahna. Kurang reka pasar rek dagang memeh keluar ti imah geus kaluar ngahurungkeun motor jangka pasar aya budak yatim tukangan imah ceng ka desa kedap Anon Pak ya jangan jajan poe ianya doakan Bapak sing berkah ya dagang cekudak yatim amin siapa tahu pagi-pagi di belakang anak yatim ada malaikat rahmat yang mengaminkan gera diajar gitu deposito eta ketika orang nagih we Allah tiap sholat warjukni eta teh nagih eta mun ATM mah keur ngagesekeun ATM eta warjukni teh pasti bakal keluar duit ATM daya saldo sodakoh teh ya, eta saldo tabungan ieu ya, mah ATM digesek-gesek duit bijil-bijil diperiksa geus limit cek satpam sekali luar pak duitnya encan salah benar nomor pinna bener iya. teh nyokot sabaraha 200 ribu ingat-ingat nabung tuh nabung lu saminggu sabara sajuta pernah tadi copot? pernah diraha kamari sabaraha sajuta pernah diusian deui encan <laughs> cek satpam sian goblok kebejan kartu ATM wal bijil-bijil nya geus eueuh saldoan tak ieu teh loba jelema kitu ayeuna teh tiap salat nagih warjukni warjukni <laughs> eh tabungan eueuh ya bapak-bapak lamun jumaah sok aya kotak jariah liwat lain molotot iya karena kotak jariah pula-pula ngilep nama meupeureume kitu beri meletet sabelah liwat encan liwat encan liwat encan liwat encan diwiri deta kotor koropak geus liwat teh kotak jariah aman darwe salat jumaah warjukni cek malaikat mual di denge <laughs> aja nu kitu di dieu heeh beda kiceupna nyurigakeun aing beda ya ya Allah sogera yo diajar gitu tata logika na nabung nyokot di ATM saldona aya pasti kalau sesuai je pa menta kayang u cocok je ayah saldon menta kalau gitu diajarshodaqoh sababpanlibur reki nggak datang karena rizki sogera diajar akuumabayo oh, samampuna urang Kerjumaah kotak jariah liwat stop kodok kantong ayat seratus ribu asup kena kotak jariah ketika sholat te isin nagih ke Allah warjukni te te isin teing nah sababna seetik na orang boga saldo diajar nu dagangna nu usahana nu jadi karyawana sok yang lebih berkah diajar diajar nabung gitu sodako yatim pakir miskin terutama kain kaindung bapak nu kumplit araya kene ya kainung bapak helaken jarah kemana-mana kanu jauh Wali Songo ka Banten keliling tenyaram sok kurang neangan karomah jeng barokah nah. ngan memeh ini jauh tak tuh kangen imah ya nu bapak orang ngahuleng bapaknya bikin ke ngerokok tebuka duit-duit aja tapi kamu luman mancuru ngal isu dah anak na goblok pelit ih Assalamualaikum ma, pak duangkanya kularek jarah jeng kiai saminggu wali songo sabar aceng nak sa juta setengah barapoe saminggu doakannya sing diijabah doa ceng saminggunya di ditu sing salamate perjalanan sing hasil maksud cengnya kumaku abah didoakan nuhun ma abah ngan merenan memeh ditinggalkan ma jeng abah menta bekal samingguan mak ma jeng abah ya jeng bekal hirup cek budakna geus disiapkan mah tak jang emak lain samingguan deui sabulaneun jang emak tak getah iya yang Abah sabulanen mun Abah yang ngarokok teboga duit teu anyu anyuk dijamin ku abdi tamplokeun dua emak dua Abah ka abdi supaya abdi diijabah doa di makom para wali can nepi ka para wali ka makom para wali geus meunang kaberkahan eta perjalanan jelema tak karomah rumah nu sebenerna eta kunon diantep Wali Songo sejuta setengah ongkos nage uh, eh, tuh cek didoakan sing hasilnya bah nuhun ngan bekalan atuh majeng abah damag gemenan ayah kadaharan itu rek nyamel bisi itu boga cabe tomat yang beli cabe tomat yang samelut, engke we mah balik jarah cekinungna goblok aing rek nyamel ayeuna kudu nungguan saminggu deui sakalian jang abah ngaroko atuh ceng engke we bah balik jarah cek bapak nanya yang sol air yang sungut air sungut air yang sol manten yang ngaroko air aku dunuan saminggu dei rek jejeritan harapan makam para wali bari ngadua istajib ya Allah oh, oh, oh. lebih kacari geti sia modar mual hasil maksud namun sababna lu dibawa ke manehanana cara ridho lain ridho indung bapak tapi nyeri hati na indung jeng bapak jeng entong di dunia komo ke di akhirat nabi ngis ngancam mual mere syafaah lemanoknyanyari ke Bapak soksanajan rajin ibadah paddusunati tinggalin umroh haji tiap tahun tapi di akhirat mal menang sapfa gara-gara naon ke hirupna rajinnyari ke Bapak maut itu menang Ridho Inung Bapak tinggal tapak Quran orang masing-masing beda sing harus legar ada bentukdah itu bedada beda ada baro Bapak <laughs> -udahan bisi urangbaban T nggak Bapak balik diasok datangan buru-buruwara ya kene bisi Bapakmah nasangsrat di keramik keramik kacan keramik buru-buru ayeuna ameh hidndung urang salat Na di kamar teka ke bulan bapaak di keramik <laughs> makam cobalah menndung Bapakgo wok di jero kubur cekin humba na aing butuh keramik ayeuna butuh ge bahula imah aing geus modar karak dikirim keramik kayu nu kitu eta geus aya deui wae ti dieu mimitina meureunan nya <laughs> sing saroleh sing saroleh amin ya Allah ya rabban taya kang ngaji Muhammad Hidayat pengorbanan kang ngaji sing jadi deposito tabungan samperin depoe kiamah jadi amal soleh amin atau kedua mempelai Heru sarang Ima anu parantos diakadkan dihalalkan rumah tangga nasing barokah panjang umur panjang jodoh gampang rezeki jang bekal ibadah bisa jeng mampu ngabimbing pamajikan ya jang Heru dibawa sujud ke Allah dibawa syukur ke Allah sehingga nu dicita-citakan sakinah mawaddah warahmah aya katentreman dina hirup nu dipinuhanku saling tika cinta saling tikanya ah sing ku Allah subhanahu Wa ta'ala sabab rumah tanggana ku hamba-hamba Allah nurajin sujud jeng syukur ke Allah dimana ya ujian jeng coba anak dengarang nage dunia Heru Ima dunia mah berpasang-pasangan kadang senang kadang susah Ainu senang salilan alma di akhirat surga ngarana nu susah salilana di akhirat neraka ngarana ieu ya mah dunia imah ya heru kadang senang kadang susah ker senang gancang syukur ke Allah ker susah tetap sabar bari ikhtiar tungtungan eta ikhtiar ku tawakal naon tawakal pasrahkan segala rupana ke Allah da urang mah diwajibkeun ikhtiarna hasil jengtuna Allah yang menentukan jadi masangkan tawakal sabada ikhtiar gitu imak kada sing berkah sing solehah ima atau heru sing soleh sing mampu jadi presiden anu teladan piken rakyatna sabab heru sabab ada akad nikah di pasrahan amanah kumir tua teh heru jadi minantu naon minantu teh mimiti nampi tugas salamat jeng cilakana ima aya dina heru sanggeus ijab kabul sok geura salametkeun bawa karena kebahagiaan dunia akhirat ku heru jadilah imam yang amanah amin Terus bea kayak tete minyak rem. Ampas. Singla lunas. Tuh, hayanu amin. Eh, pada eh, kacir ya boga hutang. Eh, cara rega boga hutang termasuk aing. Meninya ah mau mobil teh sia nabrak. Dacan lunas. Mantap kegajeluban we mau mobil nyot nyot dacan lunas. tuh Sukana ya balik ke dia lunas amin gitu meni mau ngaduakeun aing mah da kudu aing ngaduakeun manehanna ini ulah ngadukung ka aing mah amin gitu tadi ih telat sehingga rampang rezeki sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin wabil khusus para alim ulama pakar sepuhan berikut para santri sing istiqomah di pesantren sing jadi gaganti ulama gaganti kiai bahkan orang nu jadi indung bapak aku kudu rasa bagja boga anak masih istiqomah di pasantren itulah mutiara termahal yang masih tersimpan nu bisa ngangkat derajat indung bapak nak dunia akhirat aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri kersana hadir Pak Lurah Naya Naya ayah hadir ayah alhamdulillah Pak Babin Saade ayahnya tadi apa Babin Saade Pak Bin Mas Polna ayah ayah kumplit sadayana di masa pandemi COVID-19 hmm, ya nges hariwang sebenarnya mah haji muh teh ya teh haji ayong teh nges riweuh sieun teu diijinan teh lah naon sababna kuring menang berita bahwa Tangerang Balaraja seueur anu dibatal-batalkeun mubalik-mubalik kori-kori nusanes, makanya makana kuring kamari nelpon ka Kang Iip Kang Kang Aib Bos Roti Balaraja Kang cete pangontekan ka haji atau jadi ente acara bisi cete tadi izinan ya ternyata diizinan dengan dibatasi sampai jam 10 kita menghargai pemerintah oke okay, mengikuti protokol kesehatan tapi kan orang mah mengikuti protokol ya masker mah mawa mawa bisi aing dijabel ke kudu mayar 20000 mekel aing ya itu dah sih, naik beri tilang 250 ribu daripada 250 ribu mending push up aing dah push up ngual peuting aing ya tuh aing mau dilatih ku pamajikan jeung Scott jam aing mah pamajikan ungal subuh hmm. <laughs> ya Allah ya Rabbana hati-hati mawa masker terus anu make naon ka dieu teh kacamata itu naon ngaranna teh Hah? Paisil Pesil Mekal na mobil aja Anak dipakai apa eh, sih robot eh. Anggus pasrah ke Allah Sing jara sing disehatkan ku Allah Si corona atau si goblok kita balik deka Cina tuh hidang Indonesia tetengondang mana? datang sorangan atau ini teh balik deh sorangan kali itu ngeriwehkan sarerea entong pengusaha entong karyawan entong pedagang imbasna mubalik kena atau aing tilu bulan kamari nganggur coba goblok si corona ih ya bawah nu gaji ka panitia kabeh ngabatalkeun ti mulai rajab akhir tah Syakban, Ramadan, Syawal, komo sawal mah panjadwal kuring sawal pinuh pul kualimatu safar haji panti jarak radi ka Mekah nage mimiti lain curhat aing malain ngingetan ke panitia meh bener-bener mekelan aing ayeuna <laughs> si corona teh gue goblok ya eta ih kasih aing ya Allah ya nah menunur telepon dengan ngebaratalkan tilu bulan kamari mah timiti kering telepon wais panitia nu penting aja nah Assalamualaikum kang sehat alhamdulillah kang aja sehat alhamdulillah punten naon punten penting aja terjadi lulus aing harita coret paling buru-buru na buku agenda kebiasaan nu telepon teh lain punten biasa nama manawi lamun nelpon mimitina manawi berarti daftar manawi kang ngaji nu kosong lega teh aingis nambahan ya jadwal kamari mah lain kabeh punten poe kadua kering nah aing mikir punten apa manawi <laughs> Waalaikum Waalaikumsalam. Kang jadwal nungi ayeuna kan nya. Abi angkat tos lohor punten. Nah, <laughs> terjadi dari Heeh, coret tong loba omong geus. untung akal jalan didinya weh satu sobara giga ini akal jalan kira yo supaya kakak jojong jang rajab tahun harap nges nyirian tanggal ayeuna kabeh oge dipindahkan karena rajab harap tak aing tak bisa naing tadi dinya kumaha cek panitia bener kaji bos karena tahun harap kan we <laughs> nah selamat aing aduh Atuh lamun tadi gitu kena aing mulang ngendepet di mana? Kira gua aing jual kompor, panci, jualan gua Aduh. Jadi pindah ke Raja Barep jerajab 2002 hiji geus pul, Sabab nukamari batal pindah ke Raja Barep sadayana. Itu jojong tenang gitu yang Ha, stok. Tahun hareup ayah, Alhamdulillah mau balik mau mubalik rencangan simkuring kaji abdi kabar aja batal kunan sih teu diijinan ka Tangerang abdi Cikupa teu sorpong Serpong teu diijinan nu batal ayo lima mah Kang Haji batal es eh, <laughs> jadi <laughs> atu kemari aing les-lesan taur hmm, sok Haji Muhammad Hidayat ngabatalkeun ho itu geura di kiripik nangis beak yang itu. Sir dipentak dari depan ka imah mau kiripik karita. Encan nak tinggi sabaraha karung ayo nama wa. <clears throat> Hanya siapkan wae hidup. <laughs> Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi sarerea ya teh diuji teh memang sarerea dunia Kan bagi kita fakuran berenang Allah ke negor kajal majal manusara rombong ya teh sebenarnya. Amerika sombong bisa nyin senjata super canggih Rusia sombong tapi ditegurku Allah ku pelor nupang letik-letik nabi beri teka dulu ngarana neng corona <laughs> Amerika liur nyak ya kan? cek Allah sok sia buktikan mana ilmu sia pan Allah pernah negor nah hadis kunci disampaikan ke Rasulullah qul alim la ta'jab bi ilmika eh, Muhammad sampaikan kau umat anjen nula luhur elmuna ulah sombong pedah luhur elmuna lamun bener elmuna luhur bejakan tanyakan kata jelman sombong ku elmuna iraha adroil bakal ngejemput manehanana sok sakuma luhur ilmu <laughs> mal apalin iraha malakal maut datang ngejemput orang leres deh leres deh Ayo nah, iya, bukti nah, hadis kursina 1400 tahun yang silam disampaikan ke Allah ke Rasulullah Ayeuna kudu ditafakuran geus loba teh jelema sombong ayeuna. Sombong ka Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sing dijaga diraksa tina sifat-sifat anu goreng eta. Sing diberi sifat tawaldu. Amin. Jadi tawaldu. Wa. Eldot ya, tawaldu. Lain tawadu. Eh tawadu mah tara mau duit. <laughs> tawaldu. Mudah-mudahan orang sing bisa rendah diri. Amin. Ya Allah ya Rabbal dijaga diraksa dijauhkan tina ieu iya wabah sing salamet sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain ba'da salamul ihtiram sadaya puji kaguan Allah urang teu hak ngagaduhan sabab pasti dikembalikan sadayana ka Gusti Allah atur rahmat salam salalawasna ku Allah tetap dilungsurkan jadi sok kalimat mudah-mudahan rahmat salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang menyampaikan itu Allah selama-lamanya Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada keluarga para sahabat para tabi'in atba'un tabi'in para ulama ulama salihin berikut para pengikutnya khusus kita yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat khas dari guru-guru kita para ulama-ulama saleh sababaya ulama-ulama soleh pewaris nabi anu diberi hak ku Rasulullah bikin ngagerok muridna makanya ceng ka guru teh kudu taklim hidmah sugana digerok ku guru ka dupe kiamat Gusti tong dicilakakeun eta murid kaula eta syafaat khos ulama nyafaatan ka jamaahna ka murid-muridna ya di akhirat eta geus kauntungan gede di dunia atuh kaangkat derajat santri anu ngamuliakeun ka guru Kaguru, guru makanya tinggal we santri baheula kunaon kaluwati pasantren jara di ulama besar jara di kiai besar si horek eta rahasiana pinter ngabeli hati guru santri bahulama? Pinter pinter ngamuliakeun guru tapi tinggali jelema hararina sok sadajan luhur ilmu na pangkat derajatna tapi digejretkeun ku Allah dihinakeun gara-gara goreng akhlak karena jadi guru teboga akhlak teboga adab makanya pantas saya keterangan al-adabu fauqal ilmi hari adab-adaban ari di saluhureun ilmu Abu Jahal teh lain jelema bodoh lain iya. nanyakan hukum ka manehna jago jawab nah, pan benang panggilan Abul Hakam eta teh hakim ilmu kabeungaran aya di manehna nah. ilmu pangaruh aya di manehna tapi nah, ka taluk narurut kabeh di Mekah ka manehna luhur ngan adab akhlak teh aya akhlak mahmudahna teh aya makanya dihinakeun ku Allah Firaun kurang kumaha bisa jadi raja taluk kabeh ke Firaun tapi taya akhlakul karimah taya adab-adaban intina iman na eueuh hancur dihinakeun ku Allah teu saeutik alumni-alumni pasantren pasantren taunan kitabnya numpuk nepi ka 3 gudang di imahna tapi kunaon teu manfaat kan ukur jadi hiasan dinding tinggal nafakuran bisa pernah goreng akhlak kalau jadi guru bisa pernah mutuskan sanad keilmuan ke guru sabab orang mau jadi kiai mau jadi kiai ceng mau jadi ulama ceng lamun mau jadi ustad ceng lamun teman santren lamun terdidik ku guru di mana di pasantren tak eta sanad orang ulah diputuskan ya mah kalau di pasantren les poho ke guru ada geus wapat guru nate makomna aya makbarohna jiarohan anak naya ya. sambungkan sanat silaturahmi ke anak Incuna sambungkan sabab dina awak naya getih guru orang itu ada adaban nu diajarkan ku Abu Bakar Siddiq mere pelajaran ku Umar bin Khattab ketika Hasan Husain alit keneh murang kali alit kelelempangan di jalan disamperkan ku Abu Bakar Siddiq dicepeng pandangan Sayyidina Husain dicium pandangan aku Abu Bakar Siddiq Sayyidina Hasan dicium pandangan aku Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab yang serike Abu Bakar tibang budak letik menit cium lengena kuma jawaban Abu Bakar Siddiq nya anjeun Umar ningali Tohir nah Hasan Husain budak letiknya nya kunaon anjeun meni nyium leungeuna ye lamun dikore di jero awak Hasan jeung Husain ngalir darah anu mulia saha akina Kangjeng Nabi Muhammad Umar langsung cerik begitu ke beri digabruk tahu Hasan ditingali Hasan pamente nah naon sababna wajah Hasan hampir mirip dengan Rasulullah terus dibuka kancing acuk gamis nah Husain diciuman dada anak Husain naon sababna ngambe sesengitan kesang nah Husain seperti ngambe sesengitan Rasulullah sampai kadinya Umar bin Khattab menang pelajaran di Abu Bakar Siddiq ya Allah ya Rabbana akhlak ternyata ya mantap mulia mual dihinakan ku Allah ya gitu di santri mual dihinakan ku Allah hirupna lamun tetap ngajaga silaturahmi jeng guru terus ngemuliakan guru ngabeli hati guru jaga ya Tepesan jangan adik-adik kulai ya, para santri ame hara rasil kalau hati pasantren jadi kebanggaan lumba bapak ini lumba bapak wae nu bangga guru milu bangga hmm cek guru ningali orang geus bisa tampil loba jamaah Gusti salah kula mere ilmu ka maneh hmm, Gusti milu bunga kula boga murid berhasil ngalir terus doanya setiap saat di guru cantik indung ti bapak padahal indung bapak temilu ngadidik nu ngadidik mah guru di pasantren tapi indung bapak keangkat ti heula anak saha eta teh meni rajin berjamaah anak si kokom pamajikan si Udin oh, eta ku bisa si Udin ngadidik anak tuh bapak anak tuh disebut mah baru ngadidik ibadah saha guru di pesantren tadi disebut guru nama indung bapak heula keangkat tapi ketika goreng akhlakna guru nu dibawa-bawa santri di mana sih kunaon nongkrong di jalan boro-boro sholat pakaian kalau lotor abring-abringan ibu ibadah na eta budak eta guru na saya saya bubarok astagfirullah padahal aing mah ke liar ka budak santri nu diajarkeun ku kuring uang poe molor entah lah lintuh he budak santri teh molor Iya. Dina goreng na guru ka baba tapi ketika alusna eta akhlak budak indung bapak nu dibawa ti heula tak penting orang boga anak saroleh pesantren kan doakeun ya turunan heru turunan ima sing saroleh engke ya sing bisa ngangkat derajat kolot na dunia akhirat amin ya Allah ya Rabbal ima heru apunten mana ima teh mana ima panganten geus ngapih oh encan aya ima ulah wakang ngapih ke Heru mana Heru Heru Heru nama mana? Di luar nu mana Heru teh? Kamari asa teh eh, ngiring, kamari ka buminya Heru. Ka bumi ngiring. Eh henteu. Oh <laughs> siap Heru euy, eh, digagah euy eh, aing mah. <laughs> Sok calo eh colok calik Heru. Eh calik na korsi maksudnya gitu tah ngariung heula diriung ku kiai para santri berkah Heru amin. Milu ngaji heula insyaallah asa bubarok pengertian. Mualilah tingwal. Heru herungus wiridan tuh para ieu ya. kadenge kakarawang wiri dengan pimpin cacak pimpin toke pimpin cacak pimpin toke naon heru eta pimpin cacak pimpin toke kia kang ngaji cina, pimpin cacak pimpin toke rek dipecak petingke. ke kan bae geus halal ya. dan tos aka tingkah lantasnya alhamdulillah yang karena syukuran gitu karena nikmatnya Allah Heru ima nikah ibadah neng Heru ini kata ibadah nikah termasuk ibadah spesial heru lamun ngomong spesial sok ingat karena martabak ada martabak sepia, spesial pakai kacang tak nah, gitu heru nikah teh ibadah spesial pakai kacang ima nikah teh ibadah neng spesial seperti martabak pakai telur jadi ima nikahnya ibadah spesial pakai telur <laughs> dua nog nagenges. barudak santri di di mana ya teh? Kampung non ya teh? Kampung Ancol. Cek barudak santri di Kampung Ancol ibadah kabagi tilu kategori heru hiji ayah ibadah capek, dua ibadah nyeri, katilu ibadah nikmat. Hiji ibadah dibarengan ku capek naon haji umroh capek sabab ibadah fisik tawaf ngurulingan Ka'bah jamaah anu dua jam tawaf bahkan tes etik anu wafat jamaah ker sababiah tekuat fisik jan mayunan sofa marwah sa'i 400 meter bulak balik tujuh balik berarti tilu kilo kurang lebih eta lempang sa'i encan yang harapan hajian mabalang ula usto akoba tes etik batu nyasar tina lemparan batur tenepi kenana kana hulu batur panai tanaga lulus Hai asup ka jerosian kaseret mabeti kajauhan batu dicekal bismillahi Allahu akbar rajman lisyayatin warido lirrahman syah blekak kena bah kena ulu batur bocor tanaga geus lulus mabeti kajauhan nepi makana tihang henteu sirah batur getihan nyawa taruhanana capek ibadah fisik bari ongkosnya mahal tapi aneh aneh naon eueuh nu kapok balik diri kan itu maka yang kali itu deh kamu nuncan leres tuh sing narasi biasa deh nuncan kadar nya, sing bisa ngerasa kenikmatan sujud dari Ka'bah sing bisa ngerasa kenikmatan maca salawat di poinan makom Rasulullah SAW ah teboga duit nah saya pula putus asa ulah mangeran karena duit Nebuka Mekah Madinah Allah bukti nanti jelas jelma sangsara geus datang nasib ti Allah kudu ini ini sanu bisa ngahalangan bukti nadei loba tisaeuti kejadian jelma, benghar melipat luas sawah lega mobil mewah tabungan ratusan juta diajak ke Mekah engke bae engke bae baik ngejemput manten nasib nu mahal na eta entar lamun lupa sacan duit, nah, heulakeun daftar ke Allah sabab Allah nubuka Mekah Madinah iraha daftar na tiap beres salat eh bener mah hirup rumah sabutuh ku Allah terus rajin barang penta ka Allah urang masih ganu teu butuh ku Allah beres salat boro-boro ngadua assalamualaikum gajeleng leungit karena remote butuh teku Allah butuh teku Allah lamun bener butuh ke Allah tiap beres sholat sabar jam minta ke Allah boro-boro jam-jaman di bawah istighfar ku imam itu beki tinggal opatan di masjid imam kokol beduk keranda eh, tapi tapi ke maaf barang penta ke Allah sabab Allah jangan pernah bosen di penta Allah resep di pentaku orang nganu balik urang nusok bosan menta wirid mah wirid numpuk tiap kiai didatangan di pentaan amalan di bacaan itu sehingga loler di natas eta wiridan nu nyelapna dompet wae ayah tapi ngit huruf nage ngilap wae eta wiridan sekali na butuh rek maca salah maca ada hurufna leungit kuduna nama rojak tanah ya mah jalana calana calana sia rojok sing rajin barang pentak ka Gusti heulakeun daftar ka Gusti Allah nu kadua aya ibadah dibarengan ku nyeri naon ibadah dibarengan ku nyeri disunatan nyeri itu asep disunatan nyeri naon buktina kapok tuh hayang-hayang deui atuh lamun nikmat eta meureunana haji hidayat <laughs> katagihan ingat baheula disunatan nikmat disukan manekat ek disunatan deui beak haji elah teu kabagean bagian profil naik unggul ah Asep Herman disunatan budak itu curi malah dipoto beda kaya nana bahula jeng ayana bahula mah wah suntik-suntik baal budak kayak disunatan lewat rejeng ciat kejem bahula main rejeng wae ayo nama disuntik baal ku dokter sunat makan ayo nama nama suntik mahal jangan lengitkan rasa nyeri matak budak sunatan teh sadar kia dipoto yang nyongis buntung bahula gitu untuk pak tuh nusok nyunatan teh non karena teh bengkong budak ngejebeng main ngarongkong pak eh, aturan budak kayak sunatan kabur bahula mah bapak nak kerkii di WC inulang ngaguak bapak nak budak kabur tersadar bapak nak luncat di WC udah anak nah poho karena calana ku bapak tadi dipakai hmm, samping digulung-gulung udah gak anak sebenang katewak lahun ku bapak bengkong datang bengkong nangis kolot pikun deh salah ngodok samping Eh, kiai mangga semangat ya nabi salam alaika gua eh, goak bapak nanu gogoakan Ai kiai manu solawatnya husnudon we alusangka oh tandanya ah ka anak anak disunatan bapak nagogo akan ngan lila lila tengarti ya geting hespijil pijil ucarat ya anak disunatan tecerik malah budakna seserian justru nu adu adugan eh tak bapak nanu menta tulung eueuh nu ngadenge kanyahoana geus beres pamotonganana anak rag ngegeblu gede <laughs> musibah itu bener ya bengkong tegara rasaan De itu mampu ngabedakan mana belut mana Komodo wanitatas sejenis Komodo itu lihat <laughs> nyeri di sunatan tapi maaf tujuanjangba maaf loba enak kolot nyunatan anak hajat tapi ke tilu tilu peting anak lalaki hiji-hiji nah ditamplongkan kanya ah. cek paribasan nah, ratusan juta dikorbankan hiburan ager-ageran ria-ria terus-terusan pas begitu beres hajat ditanya beres kah hajat beres gugur kewajiban budak terus diislamkan Aika itu nadi antep ya budak Kuinung bapak nah, tadi diwauhkan karena agama tadi di karena ibadah diantar ke kaki hente diantep bodoh ya budak di dunia karena agama mubadir duit puluhan juta dipakai hajat nyunatan anak lamun anaknya diantep bodoh dengar di agama maaf ulah wakati di akhirat eta bodak bodoh ngagusur intung bapak neraka di dunia keneh bakal karas akibatnya kumaha yang harapan anak bodoh di agama geus lo bakal bejakin ayuna kolot nges mulai nyarari hate ku anak anaknya zaman ya zaman era goblogisasi ayuna lain globalisasi era goblogisasi di zaman era penggoblogan masa kini loba budak geus mereka garoblok ka bapa loba kolot nyeri hate ku anak loba guru nyeri hate ku murid zaman ayeuna baheula murid yang panggil jeng guru dodongkuan ti jauhan dicium lengan guru guru can ngaleos can wani lempang kurang murid ketika guru geus ngaleos karak wani lempang ayeuna eueuh murid nu kitu wani nangkang ka guru murid ayeuna mah guruna kembali ngajar sekolah lempang tebuka motor murid nama motor guruna mah soleh ta murid teh eureun deket guru nu keur lempang pak bade pulang pak hayu dijajab ku kula pak ka bumi hebat ta murid ya malah disalip we guruna pak hilanya hmm. mereka mehong banget guru kesemprot kenal pot <laughs> ya Allah baheula ahlak anak kerja jadi indung ih ini bunga indung bapak nyanyi ka dia pamelikan cabe tomat marek nyambel ente lo bata tanya budak bahel mah dititah indung ini ka warung ceng ka dia pamelikan bako jeng pahpir apa rek ngarokok bahel mah bako pahpir ini budak ka warung sok nita budak ayeuna mentak nyeri hati ceng pamelikan rokok samsu gerakin ka warung malah ngagurung gerung motor bapak bapana hmm. gerakin si ka warung ngerokok samsu malah melotot bapak bapana jauh teuing pak warung mah minta nu saja Pak soalnya kula rek ulin yuk baru nemuan di jalan hmm, ngaleos bapana molotot jeung nanya oke oge merecekek di orok yang ieu budak <laughs> maaf maaf bapak kalau putus asa yang heurepan anak zaman ayin leres kasih kisah kalau ya Allah jadi ya tujuan Yunatan anak lain ngan sagadar ngagugur ngagugurkeun kewajiban lain kaditu narek kita sholat, narek kita sholat rek nyita sholat rek nyita ibadah ibadah nu katilu ayah ibadah kategori nu dibarengan ku nikmat langsung naon nikah nikah mah ibadah nikmat nang ima aheru cocok kalimat na nikah n i k a h N na nikmat i na istuning ka na karasa a na aduh hak na hanet kama kamakola santri <laughs> ancol eta mah nikmat istuning karasa aduh hanet atreku mate nikmat ibu pak tingali panganten geus kaset di kaset kaset Ima gelis di gelis gelis di disandingkan di kursi pelaminan dihiasi berbagai macam warna bunga bagaikan raja dan permesuri asup ke pelaminan asa asup ke istana panganten tingali bagaikan raja dan permesuri Ungal poe ieu dikieu-kieu henteu ayeuna wungkul isukan dibongkaran deui kabeh baru jutaan ya teh berapa yang elekku harga iya <laughs> iya masa sementara hari ilmu masa Lilana. tapi aneh nu sementara sok mahal nu selelina sok murah Mahal dia mah ngalalarti mah ah. haji hidayat mah ngarti pisan Iya cicing <laughs> dak sadaya yang diuk di ditu mungkin sehari lakunya bagaikan raja dan permaisuri Masya Allah di sini kuno kosidah kepan penganten mah duhai senangnya penganten baru nah gitu bantuan aing <laughs> ayana kosidah ya ayana kosidah ya karena kumata senang pengantin baru Duduk bersanding bersenda gurau Bagaikan raja dan permaisuri Tersenyum simpul bagaikan bidadari Duhai senangnya menjadi pengantin baru Nikmat jadi pengantin Bapak Ibu ngalaman ke pengantin jalan-jalan ke kota baru. Jangan lupa beli kedong-dong, paling enak pengantin baru asup ah, kamar yang digandong. Sok ah eta ima ngerenghik tengah peuting yang digandong ka kamar mandi ku aheru ang wondong. Kumaha cek heru bungkus langsung. Tapi coba-coba Haji Ella peting-peting yang digandong KWC ku Haji dahyat dilaksanakan mal eh di kamar ke dibebetkan terus tunjung kolot-kolot hmm, ini sorangan ini ya ulang itu Haji Hidayat menikah kejem habis manis sepah dibuang <laughs> jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli pisitan paling enak penganten baru masuk kamar silih ciwitan Heru dicewit ku iman, tapi boleh ceketihan, ketihan mual ngambek mual teka rasa nyeri cek si Heru teh nyeri hentek malah diasong deui lengan yang dicewit deui bari manja ngadadak pondok leta Heru ubit malah yang diciwit wae udah di mana-mana panganten masuk ngadadak mondokan letah nate pengantin laki kawarung warung balik telat pengantin awewe anak ayati jadi bahasa Arab lain mending anak ayati hmm. maksudnya mah kemana wae sih pengantin laki nggak jawab bari cadel manja eh, etel oko <laughs> meseroko mending etel oko Tuh pengantin laki, ah wanti, kena maksudnya mana awan sih? Pengantin istri, wah makin manja bari ngajawab. Ah, ayo entan atentit. Pengantin laki liur nih bahasa planet mana aing teu ngarti. Entan atentit, naon setan entan atentit ieu iya, bujal atel saeti. Eh, atel bujal kebebeja yang digeruk. Sami Hidayat tengah petingker kere, Bapak nah hudang hudang hudang tengah jeda, batur tunduh gawe atau bujal garo di garo mau aku haji hidayat di garo ngantina banget garo kasihan <laughs> kejam hidayat iya meta <laughs> Nah asep bisa dibeda-beda gitu ke panganten matan kena Inggris kolot menimung gitu ya eh rahasia na ya dina eta dina Al-Quran paingan paingan kalimat mawadah dihelakin ku Allah ay rohmah dipanerikan Allah bainakum mawaddah wa rahmah pada kalimat alus dua nana ge mawaddah cinta rohmahnya ah tapi sokra me dibalikkan dikorikan menang mau juara sous suaarana wa dewan juru bisa nyenyir mengaji Quran tapi mawadah helak karakter Rohmah Allah dihel naon hati nama wadah cinta hari Romah naon naon cinta dihilku Allah hikmah nabi cek tafsir ulama bahwa mah cinta enak, mawadah cinta dihilangkan, hari cinta masuk tereh kena kusef. sementara mah nyaah mual ayah seepna eh cinta mah kena kusef, cinta-cintaan paling satu tahun dua tahun tilu tahun keringar orang kene lah tapi sok kan kajal jelema anugerah rumah tangga puluhan tahun nepi ka incuan belas cek paribasiana Aki jeng Nini makolot jeng Bapak kolot eta sok hayo Ya Allah ya Rabbana geus cinta-cintaan sini nih tengah peting makolot na tengah peting nggak boleh kelak ping ke mana ya abah na bapak kolot na hudang nyaring di dulu ping ping sini nih bahulah memenuhi olehnya. nyai yang gente nempel soledad ya, kepeleset. nah hari Ayu neta ping si ini ini hmm? jadi kontrakan rengit nengis pehot Awah eh, cinta-cintaan malah rengit tadi gebahkan ditutupan deh diselimutan deh tapi jangan nungarora tuh bisa gitu pemajikan di simutan jadi dudut simutan hmm. Hmm. <laughs> digas yang aki-aki ini ini ini cinta-cinta tinggalnya nya ah rohmah dedeh dedeh kupa majikan kula ke puluhan tahun ngaulaan kula kira aku diantep ku kula eta ping-ping na kurengit karunya gebahkeun simbutan deui ku dedeh ku pangabdiana kula puluhan tahun susah senang babarengan tuh tinggal dede, tinggal nyaa, tinggal sayang. Cinta udah hilang, tinggal sayang. Makanya cinta nah dihelakan sabab tereh kena ku seep. Akhirnya ah, dipaderikan sabab daya ayah seep nanya ah. Makanya sing langgeng anjen heru ima kacinta jengkanya anjen sabab anjen buka cita-cita hayang diijabah rumah tangga lain dengan sekadar populasan rumah tangga lain dengan sekadar, naon nyalurkan nafsu syahwat tapi rumah tangga ngajalankan perintah Allah sunnah Rasulullah SAW pasti cita-cita anjen hayang babarengan jeng keluarga di surga na Allah ayah dina na Allah makanya jadilah imam jadilah supir jadilah nahoda yang amanah yang bertanggung jawab berarti herungus jadi nahoda ya penumpang kerak hiji imam Eh, dibawa ke mana eta melewati samudra sakitu luasna dibawa ke hiji pulau nu disebut sakinah mawaddah warahmah tapi ingat heru di tengah samudra banyak rintangan tantangan ombak gede bisa terjadi batu karang menjulang tinggi bisa lauk garalak bisa makanya kudu amanah jaga tak penumpang salametkan ke tempat tujuan lamun mampu punan ujian anak bisa pecah di tengah jalan pisah teseetik penuh gitu satu tahun dua tahun pecah pisah Padahal kerbau bobogohan mah wow, kita sehidup semati susah senang bersama-sama bohong. Salakin apa ya apa majikan dua poe tahlilan geus likicep jeung nu tahlilan. Itu. <laughs> bohong. Insya Allah jaga kesetiaanmu Ima heru. <laughs> Jadilah kalian orang yang soleh dan soleha. Amin. Ya Allah ya Robban. Jadi nakah mah ibadah nikmat, nikmat. Ingat ingat ketika datang nikmat wajib dijawab ku syukur Saur saya Tajuddin As-Subki di Najamul Jawami wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Syukur karena nikmat Allah eta hukumna wajib menurut syara. Timbul pertanyaan teh heru jeung imah kaje. Ai syukur depan kalimat tu gampang diucapkan. Ulah urang budak leutik bisa ngomong syukur syukur beo biasa dilatih tamanuk bisa ngomong syukur. Tapi minggawean ya berat. Heeh, uh, uh, baik nanya ka pribadi orang masing-masing rasan masih kena jauh orang saya tajudin asubki cerita bahwa wajib hukumnya syukur karena nikmatnya Allah Said Abdullah Mubarak guru besar Al-Azhar ngomentari nah syukur syukur tengah gunakan anggota badan dipakai ibadah harta badan dipakai ibadah ijra'ul amwal fiha ijra'ul a'adha fi mardotillah wa ijra amwali fiha ngagunakeun anggota badan karena perkara nu dipikarido ku Allah ngagunakeun harta benda karena perkara nu dipikarido ku Gusti Allah lamun naik napakuran ku ta'rif nu bieu bae ieu panon contoh hiji anggota badan berang peutingna urang loba maksiat molotot apa loba ibadah panon molotot betah maca Quran betah neuleu TV heueuh kudu kitu meureunana karena kaharti dideleken karena Quran karena saya dua ayat geus leungit eta hancaing nepi ka apa di ngaji tapi ningali samudra cinta si Haiko gelis nyawa yang kanu gelis berarti normal lah nyata ningali samudra cinta tok dua jam anak naliwat hareupeun teh di geduguan hulu budak ngaliwat ke puri sih, ke hareup engkau engka sinetron kehalangan hulu budak gepeng Masya Allah asongan Quran huay Bismillahirrahmanirrahim Yasin uh, tas setan ngayitna bisaan eta kayak hiji ngait mata setan kalau mau dipakai ibadah mata nu dikait usil pantak lamun dibawa wirida setan mawa iya non nah, cucuk nyawa cucuk cucuk nusara sareget teh duri duri disebar duri di sajadah tak nojo sih karena jubur menit betah esot esot esot keluar leungit ya, itu, ya Allah pintar setan goda, nggak batalkan karena ibadah-ibadah orang syukur karena nikmat Allah anggota badan dipakai ibadah celi anggota badan sok betah nggak kena sehat rek pahit rek amis kena kadiri orang apa betah nggak kena suara musik teu para ruguh kadang-kadang orang mah lalu lamun dipake gosip betah nggak ngadengena tapi karena rebing celi panasaran hayang nyoh lu bener ya tadi aja mana mah tegaul tuh dah gaul tinggalin berita aku mah kiyuk punya paling rame berita cenah ku mainnya dibeja kebaturan ayamnya hotel beritanahetali dibawa kapaljian Rebing dis di Ki di majelis Taklim bohong gitu nama semangat tasir deh ku kiai geser deh keluar jubur nak ke tengah keluar ke teras ngadegetan sendal Ojo gening di luar napanto harerin hun, di luar mah bebas diukna bisa kelonjor bisa nangtung bisa pakai sendal bisa balik panghelana lengit ewe, samper minggu kedua ku babaturan anak ece nah, ngaji doi hayu minggonan ibu-ibu cadu aing ngaji ngaji di kadinya salilah kiai eta keneh nu ngajarna kunaon kitu ce sentimen nyindiran aing wae maaf para ulama para kiai para asatid adalah dokter kita jamaah ibarat pasien dokter mere obat sesuai jeung penyakit pasien ngan pasien jeung jamaah kabagi dua anu sadar anu teu sadar jamaah anu sadar ketika kagores perilakuna ku katerangan kiai anu sadar ngarabak diri astagfirullahaladzim ya Allah dibahasku Kyailakuan Abdi Gusti Hampura dosa ya Allah ya tobat Gusti Kyaihun kau lagi dianhun Kyaiger zaman gitu Insya Allah beda yang sadar tading geser juburna legit ju gitu aya duauh sadar sadar pasien nu sadar inggu-inggudan sukunan yang hadap ke dokter cek dokter kunon kak borok dokter dina natuur cek dokter asal eh, kumahakan dokter oleskeun aku dihakan oleskan, nyengir cek dokter kunon nyengir peuri dokter tahan engke ge cager insyaallah sing diijabah ku Allah nuhun dokter mugi diijabah mugi diijabah nuhun dokter cager tak pasien gitu sadar Ada nuti sadar inggu-inggu dan sukunan yang hari pada dokter beri manyun cek dokter kunon kak barok barok kak dele dele bualah cek dokter eh, salap kumakan dokter atau oleskan teraku dileg-leg dioleskan nyengir cek dokter kunon nyengir tolol dia aing nyeri cokor ditambah beri cek dokter kakak lain borok i penyakit aing geus naon stres Wah cager gitu mah. Malah nambah penyakit nah. Awas awas celi dipakai ibadah makanya Rasulullah ayyuma abdin hatat atathu mau'idatun fi dinihi innama hiya ni'matun minallah sigatun ilaih fa in qabilaha syakara wa kana minal mu'minin di mana-mana datang ka anjeun nasihat mau idah nu disampaikan ku para ulama ulama kaula eta teh nikmat ya Allah nu dikirim ka arah anjeun lamun anjeun narima kana eta nasihat maka anjeun termasuk golongan jalma-jalma anu mukmin anu iman eta cirina jalma iman narima kana nasihat rek pahit dianggap jamu-jamu jamu baran penyakit orang ayo ah, iya mah amis dianggap vitamin yang nyegerkan kehidupan orang syukuran karena nikmatnya Gusti Allah jadi anggota badan dipakai ibadah harta benda dipakai bisi dinasibkan anjen eh heru ima disukseskan usaha-usaha arah sing inget datang waktu jakat hayo keluarkan infak jeng sodakoh mati ayah batasna rek ungal detik menit koptering aya ya, paribasa gara-gara loba sodako ngadadak sangsara daya ya, justru Allah bakal ngehancurkan hiji jalma mampu disukses dina bisnis di usahana gara-gara temayar angsuran di hadapan Allah di jalan Allah ya logikana deui orang nyokot motor ka dealer lewat dep kolektor DP 5 juta opat tahunan sabulan sabar contoh imah 500 ribu motor nges kabawa kurang STNK kunci nges naya sabulan pertama kabayar bulan kedua kabayar bulan ketiga kabayar bulan keempat kabayar bulan kelima kagenep delapan, kadalapan kasalapan sepuluh tuh mayar-mayar kerengenah Wedi, di imah motor divariasi di racing weh gagah guruduk mobil bak dep kolektor datang ti dealer bener pak iya motor nu bahulah ti dealer tanya ya kunci mana iya STNK mana iya punten pada dicadang nah lain nah nah, nah. saya temayang seberapa bulan terus menang surat peringatan itu gitu terus oh. menang variasi DP 5 juta lengit motor lengit gara-gara naon temai mayar Ya gitu dari orang nu dinasibkan ku Allah gampang rizki jalan usaha dilancarkan tapi tidak zakat tidak sodakoh tidak infak jariah hati-hati Allah nyiapkan pasukan dep mana dep kolektor anu diutus ku Allah hiji sana dikirim ku Allah sana jeger pabrik jeng imah naka belum miliaran kerugian saik dep traktor ta nagih ya Allah isuk narek panin sawah penting banjir didatangkan stres nemboga sawah leungit acur leungit kabeh parena disikat ku banjir gempa karena kebian imah banyak 2 miliaran isukna gempa gejret runtuh miliaran kerugian dalam mengistipagih gitu dep kolektor itu <laughs> asa-asa hati-hati bisa penyakit sawah dijual kebun dijual pabrik dijual mobil KB dijualan imah gede dijual duit kumpulkan dikumpulkan gubaran penyakit tungtung na duit beak harta beak penyakit cager cager gara-gara henteu mai sok tinggal nafakuran mending ditagi apa mending hidung mayar atau mening hideng mayar tuh tukangan urang pakir miskin anak yatim kelaparan samperkan ce gunawan ngahuleng baik salaki geus dua bulan terbalik-balik ya budak itu bisa dahar terbuka biaya atau tengomong kaku ka ce datang PKI mah isin kula mentana ge kadinya geus ayeuna mah tenang baik dikirim ku tak, tah beasna tak ijang jang lupokna ijang jajan budak mau mantak jadi miskin Ustaz ulang baik naon. Iya majelis manggis nangtungan candi ocean Nah ngebul di jerona Nama ke ngebul Tempo lantai nage tanah ngebul Dauh keramikan Jadi butuh keramik Bangsa 50 dus mamahi katutup KB Tenang Ustaz Isukan ke katutup Ku abdi dibayaran tak keramik Mal matak jadi sangsara Hei panitia kenaon di jalan Iya mentan jariah yang naon Masjid ke dibangun nyerahkan atuh yo mana di jalan mentan jaria ya. eh, di mana tuh na, pan duit na hese cak ge uyuhan dek di jalan baru dak ngorata mergatan lemparkan saja lemparkan saja mengatin apaan sa dilempar atau nonton para tos ngelempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu tinggal lempar, mudah-mudahan nyara rungsep <laughs> kumajak nukaya ku macet nusugi Eren, tong menta jari di jalan saya numereskan eta masjid gagah isin aing di dia imah aing lima lantai dulu aku nyen masjid menta jari di jalan aing nu dulu nah era aing lima lantai lima lantai itu WC lantai kelima WC naik modal naik lip aing tekuat modal di nalip jadi mah benghar edan lo gitu sawah aing panglegana di dia di bangjangjeun masjid sawah nu mana nu aing dijual sok nu belah ditu nu hektar arek nu tukangan kantor desa dua 2 hektar eta jual ulah nu batur goblok sia ulah sugan teu nu sia cek panitia atuh nuhun di dibereskeun maka geus nyisinkeun pisan kabel-kabel gulungan gulungan salon salon kasih sisikeun cabut satrumna gentong gentong gentong kasih sisi ngisin pisan sih anjir pasti di jalan baca-baca ya ayo nu isin ah nya tuh nuhun aja dibereskan sabar aja ya, tapi aja nama cip nya kurang lebih 800 jutaan di gening gede kene <laughs> teruskan hula di jalan astagfirullahaladzim lamun aja mas sugih model gitu cekek asupan yang gentong gorolong kena beka merak itu tuh parabkan kena japu kena teriakan siapa atau nas gentong gus dikasih sisikan coba ya baru ruk 15 ribu deh ya merenang, melina sih 15 ribu tolol minta minta So, daripada ditagi, mending orang hideng mai bayar gitu heru ameh lancar usaha anjun. ulah eren sodako, ulah eren, infak jariah <clears throat> abdikan diri anjun. bikin perkara anu mantak jadi ibadah menang ridho na Gusti Gusti Allah gitu karena diberkahkan tak hirup rumah tangga hirup waluya non waluya teh waktu diperlukan ayah <laughs> eh, eta hirup waluya waktu diperlukan ayah jadi pantas huruf natina nikah nuka hijit nun nikmat ti Allah setiap datang nikmat gancang jawab kusyukur Allah mere peringatan surah Ibrahim bismillahirrahmanirrahim wa idda adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid wallahu a'lam bimurati dua pelajaran ku Allah diasongkeun ka umat ke ka hambana hiji janjina Allah kedua ancaman Allah mana janjina ta eta la in syakartum la azidannakum lamun syukur karena nikmat kaula pasti bakal ditambah tapi ingat ayat peringatan ti Allah nuka dua pelajaran jang hambana naon ancaman wala in kafartum inna azabi lasyadid Sebagian ulama nafsirkan kafartum ayat tabdilun nikmah bil kufri, ayat tabdilun nikmah bil maksiyah. Diberi fasilitas hidup ku Allah di dunia lain dipakai ibadah, kalau dipakai kufur, kalau dipakai kafir, kalau dipakai maksiat doraka ka Allah. Azabi lasyadid. Eta peringatan anak siksa kaulah kacida perihna. Mal bohong Allah karena janji jeung ancaman anak. Mantak tafakurunan orang didinya. Pantas syukur karena nikmat Allah teh hukumna wajib. Wajib makanya kami hajatan ya modal kia doang kia ya panina undangan sok mau kalimat nu hajatina undangan dengan berkat rahmat Allah sok ayahnya tuh kami akan melaksanakan syukuran dua lima nikah putra putri kami itu pasti nu, nu hajat lamun ngayakeun hajatan sok mentar rahmat ridho Gusti Allah terus diesian ku pangajian hanapna cocok eta teh kasup muwafaqat bil muqtadol hal pas nerup cupu jikayaan namun sabab nak resepsi nuarana walimah bimakna maqamud doa walimah teh tempat tempatna doa lamun resepsi model kia disebutkan artinya doa berarti usian kegiatan eta resepsi ku kegiatan-kegiatan anu mantak ngadatangkeun doa namun ngaji protokol guys ngadoakan ngaji Quran jadi doa nu sambutan ngadoakan mau balik ngadoakan bahkan di acara tersampurna lamun teu ditutup ku doa kadang-kadang sok salah kaprah anu hajat ribuan undangan ke nina undangan terbaca hela kuno hajat kuno beri baca hela kuno hajat undangan teh orang teh hajat hayang naon teh oh hayang rahmat ridho Allah usian kegiatan nunggah ngadatangkeun rahmat ridho Allah ini undangan mengharapkan ridho rahmat Allah ini hanap blang blang blang tubak tung ting tung tung malam kahiji malam kedua hajat Nah, protokol langsung kikir, Udah <laughs> genahan pati. <laughs> Malam katilu terakhir mubali kiai. Kiai dia terakhir kan. Majalkan teh cenah hitung-hitung bebersih. <laughs> Aik disarankeun jeung cleaning service. Geus pelecehan eta mah Ayo nggak datangkan rahmat Ridona, Gusti Allah dibacakan Quran dibacakan sholawat di hiji tempat maka Allah kontan ngutus ribuan malaikat rahmat hadir ke eta tempat rek naon rek nyambungkeun rahmat yang Ridona Allah dibagikan kanu hadir komo nu boga tempat nu nyadiakeun ana geus ngagembol tah keuntungan akhirat sampurin deposito keneh eta jadi ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah tina nikmat disyukuran terus nu kadua nun kap anu nyebutkeun ya ulama bahwa maksud tina huruf kafte adalah dimustak karena kalimat karoha naon karoha riweh bingung susah punten neng ima heru di rumah tangga teh aya bingung aya susah normal da ieu iya mah kuringnya dunia lain akhirat nu susah salila mah di akhirat neraka ngaranna ieu iya mah dunia kadang senang kadang susah aya susah nak itu kang ngaji aya mun heru ima teu percaya tanyakeun ka pangat kelas berat tuh Uy, si Uun, si si Ayah, kan? si Nunung, si Tati. Bener ibu, nah rumah tangga panggil jeng susah. Ayah tuh, oh itu nggak ada yang itu ibu-ibu teh. Di nah, rumah tangga manggih susah tuh, jeng bingung ayah. Tah ima survei membuktikan. Ya diungkap di TKP langsung ya bahwa di rumah tangga lain bangga wae lain bunga wae lain nikmat wae tapi ayah susah ayah bingung ayah hariwang benar Imak nanya Kang Haji di mana bijil nek eta kasusah rumah tangga bejakeun ameh persiapan bisa sabar Nu masyhur caritana biasana kabingung rumah tangga bijilna sok tina masalah ekono <laughs> eta biasanya bener teu Bu sebulan dua bulan duit masih kena loba heru imah kadaharan masih kena numpuk usaha masih kena lancar tapi sok bisnis satu tahun dua tahun katilu tahun nak empat tahun anak kesboga ayah terus usaha ngadadak macet Allah mereka tentuan model gitu misalkan dibutuhkan istri yang soleha sabar menghadapi keadaan ada uang ada uang abang sayang, nggak ada uang tetap abang disayang lain nyingsian lain Ima, ulah seperti sebagian ibu-ibu nu di Karawang tung keripit ahe urat bawang diberi nyungcung belak duit kasalaki ngajak perang ayah awewe gitu di dia eta geus aya deui bae ima ulah nurutan gitu ulah ada uang abang sayang ada uang tetap abang bisa disayang kak menileles balik usaha teh tuh hasilnya eh kakak sabar tawakal orang mapan kewajiban ikhtiar wungkul hasil jeng tena orang pasrahkan ke Allah oh, tapi kan kakak jadi izin kumane? izin kunaon? oh, jang dahar ayeuna kumaha ti mana pan kakak teu hasil teu mawa duit kakak nu isuk ge aya keneh urang haneutkeun pan urang geus janji keur bobogohan baheula susah senang tetap kita bersama-sama hebat awewe itu. Ih, meneng boga awewe itu. Mali keluar ke kulkasan ku kakak pan ini tiisuk lain ulin gawe tapi ke kewe merenan Allah nakdirkan poe iya kakak mawa rizki sabar atau nyai sabar tak kakak bisi lapar di dapur ayah goreng sabar astagfirullah si goblok sabar digoreng cek salah kena ulah gitu sia nyai kawalat siang ngomong nah cocolkan kena kawalat atau salah kita mungkin naik darah kira capek terbuat duit datang ke imah ya <laughs> radio butut di sana salah kita naik darah langsung gas cicing siap, langsung baik dengan imah pahit hayang aku mas ya pisah WK halus mending pisah nya tuh kak pikir ku kakak orang ke rumah tangga puluhan tahun mending uh kemajuan uh kemajuan siang ngomong tak tadi hayang maju gitu taing leangan roda menang ka mana didorong ku aing nepi ka mana ge lain gitu kak tuh dele batur mah imahna gedong mobilna mewah bahkan tadi ke pengajian ibu-ibu tak gigireun kula bongkok ibu-ibu kunaon mas kong torongna genep kilo ya saya mah ngaji leluan mas batur mantak itu panasan we nanti Jangan salah kena geus tol babacot sia hayang kumaha pisah WK halus pisah eh budak jeng saha bawa kusia aing tengah juru atuh lalaki mah tengah juru ah ari harta harta naon aing tiga belegna naon hau hiji hiji bawa bawa kusia ari imah bawa kabeh kusia eh kakak di mana aing milu oh. atau aing milu kabeh mah ngungsi ngarana eta mah ayah ujian cobaan rumah tangga heru ayah ayah ayah, makanya iman jadilah istri yang soleha mana istri yang soleha I S T R I I nya iman yang kuat yang kedua istri S nya sabar selalu menerima apa adanya Ek mawa duit, ek mawa duit, tetap bahagia. Rasulullah pulang dari mana-mana cari nafkah. Ketika diuji oleh Allah, ekonomi acak-acakan, disabotase, diboikot ke Abu Jahal. Khadijah tetap senyum. Padahal Khadijah adalah orang kaya. Tapi rela menghabiskan hartanya untuk perjuangan Rasulullah SAW. Ketika diuji ku Allah, tegaduh tuangan leeten. Rasul bangkit. Kasbul halali wajibun. Neangan kasab tina halal wajib. Gusti pada kamana, rek neangan tuangan leeten ikhtiar Anjen kudu dinafkahan ku kaula kaula wajib nganafkahan anjen mangga Gusti sing hasil Rasul berangkat ketika sore ui terhasil, Khadijah tetap senyum membuka pintu cek Rasul kunon anjen senyum padahal kaulah apal anjen ke lapar tetuang teleet sabab daya tuangan leet di bumi sementara anjen pasti ngarep-ngarep kaulah balik di mana babawaan mawa kue mawa kadaharan tapi ternyata kaulah lengo tapi anjen tetap senyum kunaun gelis anjen senyum wae jawaban Siti Khadijah begitu enak di hati Rasulullah sampai rasa lapar Rasul hilang rasa lapar Rasulullah hilang naon jawaban Siti Khadijah ya Rasulullah memang aku lapar dari pagi sampai sekarang belum makan, tapi aku sudah niat saum ya Rasulullah. Terus aku senyum karena aku bahagia. Orang yang paling Allah cintai, orang yang paling aku cintai sekarang ada di hadapanku. Nikmat. Pernah aja gitu kasar lagi. Boro-boro siap. Salaki balik usaha temawa duit teh hasil seri we cek salaki kunon saya seri mau puas lain aing teh hasil lain Ka bunga bunga kunaon pan buka duit ken bae duit mah teboga gitu masalah naon atuh saya seri bunga bunga kunaon orang yang paling aku cintai sekarang ada di hadapanku pasti nggak gelepak salah kena pingsan langsung modal <laughs> diajar saya oh odah gitu tak ki dua tong soal tapi tadi Kang Haji bebeja Haji Asep Mubarok orang dia mah ibu bunda balalager kasalakina tilok ngadat cerewet kepolotot bager baik namun salakina keloba duit mah Mensal kilo baduit kasalaki cawat ciwit bari gutak kita kebirit ngabibita sayang berit mensalaki duit nacarang kasalaki wungung wang wang di dapur meni trong tengtrang hulu budak kabarerang dengarkan ku awewe jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya ilahi jagalah suami jangan kau sakiti marahnya suami murkanya ilahi mun salaki eger pusing pamajikan ulah rungsing mening buka kutang jeng samping asong genjubur jeng pingping -ping pun salaki hayang nyandung wayah nakudu didukung teu bisa diembung-embung dan ngora geus melendung <laughs> cek ibu-ibu salaki cekekeun jurig gitu Gak usah tanya ya, nyengir wae. Ya. Itu tah, hei bu, hei. Hei. <laughs> ima, hei, ima. Jadilah istri yang soleha, beriman yang kuat, esnya sabar, tehnya istri tawadu, rendah diri, handak asor. Ulah songong kata laki-laki suara rendahkan ketika kita ngobrol dengan suami seperti Siti Khadijah ya Humaira cantik bunga mawarku sini sebentar Khadijah nyamperin nunduk kepalanya suaranya rendah di depan Rasulullah lebay kaya Rasulullah ada apa wahai utusan Allah kalau nggak ngerepotin tolong aku seduhkan air susu baik aku seduhkan sekarang hebat Siti Khadijah beda jong Khadijah Spanyol sak nga guaak salahkinannya eh, panjangkan tapi togo oh, tidakpuncincjing termos gelaspunkinjin kesia ulah manja hirup teh dibang kopikuing tak termos tak gelas tak gula tak gula kopi terok bengsia mereka racun salaki itu kan? mah nyeduh daki ya Allah ya Rabbana Siti Khadijah lemah lembut bahasanya eh gelis kadia sakedap bapak gara nyobaan manggil ke praktek <laughs> lamun ngolawawaka berarti torek tak majikan. ker ngaji tengah denge ta. nyai kadia mas, sini bentar apaan sih pak cek salakina ah <laughs> hasil ngaji <laughs> ma tolong aku seduhkan kopi ya uh, baik manis apa pahit ya manis lah seperti senyum mama ah, <laughs> gitu saling puji gerak rendah diri handap asor mayunan caroge Siti Khadijah matungkul gak berani melihat wajah suami ibu gitu tuh jawab tangga panon bijil ciduh muncrat amit amit eh. praktek balik ngaji ke ya ngobrol jeng salah ke tungkul gitu <laughs> jeng salah kina <laughs> hasil ngaji <laughs> nilai puluh angkat ke salakina lulus deh tilu kali diangkat nilep salakina keluar nyokot kayu ganjel tawadu ISTR Erna Rido istri yang solehah Rido diatur sama suami selama aturan tidak menyimpang dari aturan Allah mah mau kemana biasalah ke tetangga ngobrol di rumah nggak ada siapa-siapa pak Nah, silakan papa izinin selama obrolan jadi ibadah. Tapi sudah ngegosip, bikin fitnah sama orang lain, mama mending pulang ke rumah, tadarus aja baca Quran. Wih, hebat. Ma mau kemana? Ke Warung pak, mau belanja, tutup aurat yang rapi ma. Ma lagi apa? Masak nih gorengan pak. Lihat jam dinding, udah jam berapa? Udah jam setengah lima pak sore. Udah sholat asar belum? Belum. Matikan kompornya mah sholat dulu. Biar papa yang nungin kompor suamina hebat dari paman pemajikan tolol salah kena belegu sarwa jeung darurung reregan nu burung jeung wedan <laughs> jadi suaminya hebat E I S T R I istri I nya istiqomah dalam ibadah gak cukup istri yang solehah untuk meraih sakinah mawadah rahmah suami pun harus soleh Catat Heru. Mana suami yang soleh? S U A M I S-nya saja ah, gagah. Nah. Suaminya gagah, punya wibawa. Kelihatan Heru alhamdulillah, lihat fisiknya Masya Allah, ini saja. Termasuk kategori Heru, kategori Suzuki Vitara. Sungguh-sungguh laki-laki, vitalitas tiada tara. Munasib Mubarak, Suzuki Katana Sungguh-sungguh laki-laki kalau tampil di kasur tidak mempesona. <laughs> Makanya saya butuh kuku bima. Apa kuku bima? Kurang kuat, bini marah. Ulah ulah makan gitu heru ulah ulah ulah ulah ulah ulah. Ulah bohong. Ya, meningkatnya wudhu eh. Kalau pengen dikasih kekuatan waktu tidur, hmm, wudu lah sebelum tidur. Wud wudhu Lain jamu-jamu lain. Sifat tuker gelas nasi ya pernah tetangga tetanggaing patukur gelas kuku Bima diinum ku pamajikan anak sari rapat ku salakina jamu nama jamu sarua hasiat beda. Ayeuna riweuh pan di kamar eta. Pamajikan ngadadak haras para rugu Pangaruh kuku Bima. Salakina mewek nepi isu, rapat Rapet teu bisa Ih, amit-amit aing. Najis si Syahiru ulama kira gitu siapa kanten wudu al wudu qabla naum bahwa indallahi syahidun wudu sebelum tidur bakal dapat ganjaran syahid wudu sebelum tidur bakal dikasih turunan yang berkah amal amin amin di pegawai hente ada yang buka turunan soleh solehah carana salah boro-boro wudu balik di sawah buat jeleng mereka kamar Oh, doran pacul nyelap ke bawah na tonggong atau budak lahir jadi huras beheng Wud, wudu. Maksud saja apa buat suami yang gagah punya wibawa diturut ditaati ku istri salaki boga wibawa gagah fisik kayak wibawa nawa eueuh jang naon itu tunjuk ku pamajikan malah ngompol salakina ku pamajikan wagah jadi nate salakina loyo dayus coba majikan kakak di imah ulah liar urus budakku kakak nu nyuci kakak nu masak kakak nu ngurus imah kakak nu ngepel kakak cek salakina nyai ke mana kula nu ngojek astagfirullah oh salaki cekekeun jurig nu kitu mah Maaf, maaf lalaki dayus. Lamun lalaki geus leungit wibawa teu dipikasieun ku pamajikan bahkan sabalikna salaki nusieun ku pamajikan hati-hati. Bisi terjadi pamajikan maksiat liar ka mana-mana ku salakina diantep sabab salakina teu wani. Maka lalaki itu dayus ari hukum lalaki dayus ulah asup ka surga ngambe sesengitan surga geus diharamkeun ku Allah. jadi megara ragah kabeh kerdi dia mah datang ke imah eh, mah <laughs> atau jenderal bintang na opat di kantor mah kabeh anak buana siap kenapa ulamat siap macet di jalan jenderal <laughs> nama macet siap tidak tahu siap siap datang ke imah ta jenderal telat eh, cek pak majikan anak mana aja sih pak uh, biasa banyak banyak jenderal leles ke pak majikan <laughs> jenderal leles ke pak majikan di imah eh, biasa macet macet apa macet ya macet lah mas hmm, bintang na lulus ragu-ragu kumis dan nilep padahal manehna gagah kudu namanya sebab pestol di manehna Eh, pistol. Dua pelor kayaknya. Ya Allah. Eta si Nining kunaon seri. Siga nuka tembak sia. Ya Allah, awal seru gagah punya wiba suami U u nya uswatun hasanah suri tauladan yang baik jadi suami soleh itu harus mampu con jadi contoh baik bagi istri Rek nanya ke bapak-bapak, hayang boga pamajikan soleha, hayang. Hayang tepa, syaratnya bapak nu jadi salah salakina kudu jadi contoh soleh tihela, Bapak hayang tadi muliakan ku pamajikan. Hayang syaratnya bapak kudu tihela heula ke pamajikan. Bapak hayang tadi sofanan ku pamajikan. syaratnya bapak kudu mere contoh sopan tihela ke ka pamajikan cicing awewe cicing sia cicing cicing di dibelaan tenang sabab aing resep kalalaki <laughs> Atuh bahaya aing resep kalalaki ada sebel Ya Allah, kenapa Siti Khadijah mulia bahasanya santun? Rasul yang ngasih contoh duluan sopan. panai salah itu pemimpin Hai pemajikan ter rakyat menhayangbungngka rakyatsholeh pemimpin contoh saleleh ulang harampok ulang maling ulang agal Aisy korupsi wae jaga persatuan harus silaturahmi Ais ke pengajianleh rakyat Nopo pemimpin mereka contoh terbenar wae di luhur. Larasna harus bersatu, jangan ribut. Aisyah di luhur ribut web, perebut komisi, perebut kursi, omblog. <laughs> si anu milih. Aduh ya Allah ya Rabbana. Pemimpin orang teheru bakal dipenta pertanggungjawaban di hadapan Allah di pengadilan Allah yaumil mahsyar anak pamajikan nuntut naik banding di hadapan Allah makanya orang kudu jadi uswah contoh Rasul memberikan contoh gelis bager kadia sekedap manggil mulia kabojo bunga mawarku sini sebentar ibu pernah begitu-gitu kusalaki jawab nah iya masalah nah iya kapangi ya namanya iya sangeunah nawe kapamajikan ngamanggil jenong astagfirullah jenong pemajikan lebih kasar nggak jawab nah enon jebrang astagfirullah si jenong jeng si jebrang cek ibu-ibu ah aing boga dalil lain namanya balik ke imah pasti ngomong ke kira kadenge teh tadi tah ngaji hari yang dimuliakan Kupamajikan, pemajikan salaki kudu ngamuliakan ti ke pemajikan. Rasul ge manggil istrina ya bunga mawar ka bunga mawar aing macan pernah dipanggil gitu ku salaki salaki na ngaguak bari ngajawab wajar Siti Khadijah dipanggil bunga mawar sabab gelis Arisia Piraku bunga mawar geuneuh cek pamajikanannya ulah gitu atuh kak goreng-gorengnya kulatnya saling cinta lamun centite cinta kakak-kakak itu budak mal bijil dah 18 siki Oh jadi sih hanya panggil bunga atau sekali-kali kak seperti Siti Khadijah dipanggil Rasul bunga mawar oke okay, cek kina. hei bunga jawer kotoku <laughs> bau bau kotok aduh <laughs> kacau salah kina ya belajar nggak kan pamaji pemajikan sua suaminya amanah penanggung jawab Dat Timiti jab gobul Bapak mertua ibu mertua anj Heu ngesmasrahkan masahkan Imacil kajeng salamet susah yang senang nane dengan Heu yo jaga bahwa salatatkanma dunia akhirat nah ulah Maririksa dunia naungkul ulah marisa kegelis sana wungkul coba praktek Heru neng beger gelis neng jadi tanggung jaba ah, coba hay yang ningali hewuhunan kia kia aa pernah belajar wudhu fikih bahula bisi neng poho fikihna sok praktek wudhu hari pun aa ah. Oh bener gening Alhamdulillah coba enak buka Quran bacakan surah Fatihah hari pun aa ah, ah. bisi poho makhraj jeng taujidna heuh gening bener Alhamdulillah coba praktek sholat hari pun aa bisi takbiratul ihram nasalah ruku sujud nasalah babacaan nasalah sok di bener genena aa pernah belajar fikih bahula eta suami nu hebat amanah pernah ibu diperiksa wudhu gitu ku salaki astagfirullah ai salaki sia gawena naon atuh ah gitu we nya kumaha gitu teh ha ah, gitu we kumaha nya gitu we saya tahu astagfirullahaladzim uh. Eh, eh. awas awas awas berat tanggung jawab baru orang teh euy nu jadi lalaki teh rohin orang teh bakal dipenta pertanggungjawaban di hadapan Allah ya Allah ya Rabbana S U A M M na suami mawaddah cinta kasih sejati suami kepada istri bukan suami yang pandai membelanjai istrinya emas intan berlian saja bukan suami yang pandai memberikan rumah mewah mobil mewah bukan tapi suami yang mencintai istrinya sejati adalah suami yang mampu membawa istrinya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Mah bangun mah Udah jam satu nih malam Ada apa sih pak? Yuk kita sholat taubat Mumpung anak-anak tidur nyenyak Kita sholat taubat Kita wudhu Habis wudhu amparin sajadah Kita sholat taubat Lalu tahajud istikharah Sholat hajat Tolong dalam sholat hajat nanti Mama khusus doain papa Biar besok rizki kita melimpah Buat bekal ibadah Hebat eh, asalakinya Hebat tuh Ma, sebelum tidur supaya kita dikasih turunan yang soleh dan soleha apa yang kita mampu kita baca fatihah saja kita baca mah ya tujuh kali lalu pulhu palak binas tujuh kali tujuh kali habis itu pak kita eh, biasa enggak ada lagi bacaan sebelum itu apa ayat kursi 100 sholawat kamilah 100 langsung pamajikan nangtung bari nulak cangkeng Ngestong tong sosoran aing kia kia ting mah istigosah jeng aing nepi subuh Rek diajak tahlilan. tebijaksana, Ya Allah, itulah suami. Iya istiqomah dalam ibadah. Nggak cukup istri yang istiqomah. Suami harus istiqomah dalam ibadah. ibadah. Ayah riwe bingung susah di rumah tangga. Hadapi dengan penuh kesabaran. Bari teureun ikhtiar. Sabada ikhtiar. Sok gera pasang tawakal. Kabeh pasrahkeun ke Allah. Al-insan ditakdir, wallahu ditakdir. Manusia hanya punya rencana dan usaha, tapi Allah yang menentukan. Hakna halawah, manisnya rumah tangga bakal kapanggi, lamun eta dina rumah tangga diisian ku hamba-hamba Allah, nu rajin syukur karena nikmat Allah, istiqomah dina ibadah, sabar tawakal yang hadapan ujian jeung cobaan rumah tangga, insyaallah endingna, akhirna, natijahna, hasilna, buahna anjen bakal diberi amis na rumah tangga tengtrem dina kahirupan rumah tangga desian ku jalma-jalma nu saroleh turunan-turunan anjeun saroleh mudah-mudahan emang fatna kabablasan anting sim kuring dibatasi padahal jam 10 lewat setengah jam hitung-hitung lemur we eta mah mudah-mudahan emang fatna ampura tina segala kekurangan pidoana sim kuring langsung moal ka Cikampek tapi mereka suku bumi sabab malam isukan di daerah Sagaranten Jampang Sagaranten jadi lamun balik ke Cikampek capek deui mending langsung enak ke Sukabumi kan baik nanyakan ge karena kali itu malam isuk nadi langsung ke Tangerang deh Cikupa habis di Cikupa langsung Serang Banten habis Serang Banten langsung Brunei Darussalam lamun ayah ngondang hari Allah macam sarebay di imah yang non aing ke Brunei Allah nu wau ngadon ngahuleng aing di itu, mending di imah sare sakitu bae <laughs> mudah-mudahan emang patna selamat teru ya, imah mudah-mudahan berkah rumah tangganya amin khusus Heru mudah-mudahan dikasih turunan nanti yang soleh dan soleha ulah kabubar lamun can ditutup ku doa ku guru orang sadayana hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq apunten punten ngaoskeun Fatihah kanggo Syekh Ali Jabir mudah-mudahan sing